buang kemungkinan yang masuk tadi apa? Penyakit. Nah penyakit nggak bisa hilang, tapi yang satu ada obatnya. Nah ini berbanding semua. Masukkan semua jadi penyakitnya tadi dihilangkan oleh obatnya. Sudah kembali nol kosong semua, nggak ada uang nol. Nah ini. Jadi ini hadis Bukhari. Walaupun umpama orang-orang ahli kesehatan, kedokteran dan sebagainya, umpama memiliki belum menemukan, kita jangan lantas wah dipukuli tidak betul itu. Bukan begitu, orang-orang itu belum sampai ilmunya, pengertian surat apa yang disampaikan oleh Nabi, adalah hak wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyuha. Apalagi hadisnya Bukhari. Sahih. Memang ada ada orang melihat hadis-hadis model begini lalu kitab Bukhari yang dihantar dia mengatakan bukan semua di Bukhari ini sahih dibantah oleh ulama-ulama serentak semua yang di Bukhari sahih itu ada orang di Kuwait tidak nah, itu waktu ada ulama-ulama bangkit menjelaskan masalah ini bahwa di Bukhari semuanya adalah sahih. Nah orang itu diantaranya ada hadis begini dianggap nggak masuk akal, tampil ilmu penyidikan tidak ada dan sebagainya dianggap enggak betul. Nah, Bukharinya diantara. Berarti orang-orang itu belum tahu. Sama dengan ceritanya kenapa kalau kena najasat anjing harus di di di di antara dengan tanah. Kenapa dengan tanah? karena banyak sabun, banyak macam-macam. Lalu nggak tahu di sana ada hal-hal apa. Nah, pernah sih kita tahun 38 ada konferensi kedokteran di Kanada itu Itu didapatkan memang ada vaksin, vaksinnya tidak bisa mati kecuali dengan tanah. Coba nih. Jadi kebenaran agama sampai Jadi kalau masuk lalat, masukkan sekali lalat, lalu sambil buang. Ada pun orang mau supaya mau minum, tidak mau minum masalah lain, orang masalah pribadi pun minum itu tidak. Jadi melepaskan mencabut. Jadi fa inna fi ihda jana haida wal ukhra shifaan. Jadi lalu ini satu ada penyakitnya, satu ada tapi khusus semua Jangan dianggap semua begitu. Tidak, tidak bisa kita ambil satu saja. Karena hadiah satu zubab. Nah, kan Nabi mengatakan satu zubab. wah kuhal zubabu. Kalau lainnya tidak. Kalau hukum syariat, kalau kita masuk ke sini aja, walaupun ini mampu, ini bisa najis. Nah ini. Kalau masuk sendiri nggak apa-apa. Kalau sengaja kita masukkan, saya mati umpamanya, ini bisa najis. Tapi ini karena khusus perintah Rasul, ya dijalankan demi kesehatan dan sebagainya. Hukumnya bagaimana? Fikir ya kembali kepada hadis, tidak bisa mengatakan najis karena diperintahkan Nabi. Apa yang diizinkan Nabi ini bukan barang karena najis. Maka kalau kita sudah membaca kitab-kitab hadis menemukan hal-hal yang demikian itu yang di umum sudah menjadi pembicaraan ya cuma kadang-kadang ditentang sana ditentang sana ada orang Muslim. tapi kalau kita sudah buka kitabnya tahu oh ya betul ini ada sini betul ini ada sini betul ini ada sini babu izalati kabiratin bifadli sakyil ma'i bab menghilangkan atau hilangnya dosa besar dengan fadilah atau dengan keutamaan atau pahala memberi minum air sakit memberi minum jadi memberi minum itu ada pahalanya bahkan pahalanya itu bisa menjadi sabab musabab melebur dosa besar ini rahmatillah maka orang kalau memberikan orang minum makan memberi apa itu jangan sampai merasa kecil hati asal lillahi ta'ala toh dengan hal-hal itu dia akan mendapat keuntungan selain pahala selain ganjaran yang luar biasa di sana ada hal-hal yang baik menjadi sabab musabab hilangnya dosa besar. Tapi orang jangan salah paham, harus mengerti betul. Jangan habis mencuri sodakoh teh gelas. Kenapa mau sudah habis? Bukan begitu. Lain masalah nih. Dan malah ada orang menafsirkan kalau berdosa besar dan sebagainya cukup istighfar. Nah, keliru saja cukup istighfar, harus taubat dan taubat dengan syarat-syaratnya. Ada cara-caranya. Wa anhu aydan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ghufira limra'atin mumisatin Mumisah Zania Pelacur Jadi mumisah ini pelacur Ini dimaafkan oleh Allah Dilpudusannya Kenapa? Marat bikalbin ala raksi rakiyin Dia jalan Ada anjing Di atas sumur jadi roti ini sumur jadi sumur yang nggak ada apa nggak ada apa nggak ada temboknya nggak ada apa-apanya yalhasu ini anjing yalhas melet-melet jadi karena haus mengulap lidahnya karena halus ah, haus anjing kalau haus begitu قال كاد yaqul atas hampir-hampir mati kena ngelak hampir dibunuh oleh ngelaknya Kola rawi Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hadis ini Karena cerita ini Yang menceritakan ini Nabi dia langsung cerita dari Nabi Jadi ini Nabi bercerita menceritakan zaman dahulu ada. Ini zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa. Fana zaat khufah. Lalu si perempuan tadi menjabutkan atau melepas sepatunya, khufnya. Fa'awsaqathu bi khimariha. Lalu diikatnya dan kudungnya diketali juga tiba ambil air. Fana zaat lahu minal ma' sudah ambil air dikasihkan anjing tadi bidali Sebab itu dia dimaafkan oleh Allah subhanahu wa Malah ada cerita lain itu zaman Nabi Musa Dia mulai haus ngelak minum dia Terus keluar ada anjing Begitulah ngelak, kesian dia Wah ini ngelak sama sahabat saya Terus diambil itu ambil sepatunya talinya kudunya taruh apa dia ambil diambilkan sudah keluar Allah memberi wahyu pada Nabi Musa eh Musa katakan si Amin itu sudah salahnya Musa karena dia menolong makhluk Nabi Musa heran Musa heran jangan ya bagaimana orang itu berbuat itu ya itu sudah karena saya diberitahu oleh Nabi Musa dengan sebab-sebab dia dengar dilebur dosanya oleh Allah segera dia tobat lantas menjadi orang salihah perempuan yang baik nah, ini barokahnya apa? barokahnya memberi minum makhluk Allah dalam kejadian makhluk yang paling jelek atau yang paling benci orang anjing jadi memberikan minum anjing sudah begitu apalagi memberi minum kucing apalagi memberi minum manusia manusia yang haus asal dasar lillahi ta'ala jadi berbuat baik itu jangan dihina mendapatkan tahlilan termasuk mendapatkan tahlilan termasuk selamat tahun ya sama saya sodako kembali kepada innamal amal bin iya. binia nah sodako itu mestinya orang yang miskin yang membutuhkan kalau tidak membutuhkan itu nah, itu. Jadi sedekah itu kalau diajak orang sebetulnya ada yang membutuhkan sebetulnya begitu. Ya, itu afdol pahalanya. Anggap ada orang sudah sarapan kita kasih nasi sama orang yang tidak punya sarapan sama sekali kita beri nasi afdol mana? Dengan sendiri. Kalau begitu orang kaya diminta untuk kerja kurang kurang baik ya boleh saja <laughs> tapi harus yang miskin sampai ya sampai orang wali itu kalau mengundang khusus orang kaya itu makanan paling jahat syarut ta'ami ta'amul walima yub'a ilayya man ya'baha wa yamna'u man yahtaj ya. الأحيانين يدعى إلى الأغنياء ويتركوا عنها ويتركوا الفقراء ويمنعوا عنها الفقراء orang walima, walima yang diundang hanya orang kaya-kaya saja meski tidak wah itu ada syarat ta'am sejelek-jeleknya makan makanan apalagi sudah niat sodako padahal walima ini kan tidak niat sodako hanya walima sudah sunnah walima. tapi yang dinamakan sodako apalagi itu mesti orang yang yang yang fakir miskin kadang-kadang membuat walimah dan sebagainya dipanggil jenderal gentleman saja panggil pelan pelanggan panggil kenapa oh tidak punya apa-apa iya iya dipanggil yang gentleman gentleman itu panggil itu kenapa itu motornya satu saya panggil itu motornya dua nah, jadi yang dipanggil yang hebat-hebat buktinya apa coba kalau yang datang walimah yang datang mesti alat gagah-gagah lihat yang kira-kira fakir miskin tidak ketemu wadah nyepit sangat <laughs> di sekitar sana sana baik ya apa di luar bagaimana nah, itu harus apalagi kalau tahlilan dan sebagainya dan juga anehnya sebaliknya sekarang kalau yang meninggal dunia ini orang kaya, yang datang tahlilan, masya Allah, penuh, penuh. Yang mati ini ya jamaah masjid, ahli ibadat, ahli ngaji, apa tapi miskin, yang lain tujuh orang. Paling paling banyak tujuh belas, mudah <laughs> sepuluh. ini mau di kampung-kampung Jawa dia. Kalau yang, yang mati kaya, wih masya Allah dianggap. Kalau yang mati orang miskin, ya sudah. Padahal ini ahli ibadah orang masjid, ahli ibadah dan apa sih. Kalau diingatkan begitu bagaimana? Itu bisa saya jawab. Itu bawa aja yang mati. <laughs> Bahaya ya. Iya. Dianggap ya, bawa aja. <laughs> ya. Nah, tidak begitu cara dia bersyukur. Nah, jadi pokok orang sodako nah, itu dalam sodako. Ini dari kanal sodako. Nah ini berapa pahalanya? Maka orang suka memberikan makan orang, memberikan sodakoh, hewan dan sebagainya. Ini pahalanya besar. Dan lagi menolak talak باب خلق آدمين إيه، باب خلق آدم وذريته صلوات الله وسلامه عليه تعال تتبعنا بأدم dan ذريتnya anak turun Adam daripada mana Allah menciptakan Nabi Adam وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم عليه الصلاة, عليه الصلاة والسلام وطوله ستون ذراعا Allah menciptakan Nabi Adam tingginya 60 zirah ziroknya Nabi Adam sendiri. Anggap kalau kita contoh ke 1 meter, 1 meter, jadi 60 meter. Jadi Nabi Adam tingginya 60 Nanti orang-orang di surga tingginya sama dengan tinggi Nabi Adam, 60 meter. Jadi semua kata 60 meter. Jadi surga 60 meter. Karena semua sama, yang nggak ada yang heran. Ya. Sama nah, saja kalau saya negeri orangnya tinggi sudah, tidak dua meter. Nah, di negeri lain orangnya pendek-pendek satu meter. Jadi nah, orang apa? dia orang tinggi pun tinggi pojok. Kan daerahnya orangnya banyak Ya. Jadi orang itu kalau melihat sesuatu yang bukan biasa, menjadi heran Masing-masing lihat biasa, tapi kita lihat biasa di malam, tidak heran di lain negeri yang tidak ada di mana ada ini salam ke sana dianggap he heran itu sih itu barang yang aneh Ini Nabi Adam tulus itu diraan 60 meter 60 diraan Tapi diraannya Nabi Adam sendiri 60 meter Tinggi orang 60 kalau hidungnya pendek kan? Oh iya. Bapak jangan khawatir. Dia lagi yang tua di surga itu. Semua muda umurnya 30 tahun. Ya. Paling 30 tahun. tidak ada yang Jadi orang ketiga berkhawatir orang kita jadilah Yang ada orang tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tua, tapi kadang-kadang bergurau yang guyon tapi eh, guyonnya memang harus nangis rumah ini nangis pak dia biar bergurau harus bergurau